Sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Sunnah Sinjai Sulawesi Selatan untuk mengadakan daurah yang insya Allah Ta'ala semoga memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum Demikian pula kepada para ikhwan yang diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada daurah hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal mencatat langkah-langkah mereka sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya sungguh merupakan satu keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak manusia yang berlomba-lomba untuk meraih kehidupan dunianya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Semangat mendatangi majelis ilmu di saat mayoritas manusia bahkan kaum muslimin telah melupakannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kewajiban kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu talabul ilm, menuntut ilmu ketika mayoritas kaum muslimin mereka justru berlomba-lomba untuk meraih dunia mereka. Sehingga hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan besarnya keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka dengan keutamaan Allah dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam hal itulah seharusnya mereka berbangga dan bergembira. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari berbagai macam perhiasan dunia. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang antum ketahui sekalian bahwa daurah kita pada hari ini bertema tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau di dalam menegakkan ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu merupakan hal yang penting untuk kita bahas tentang metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibangun di atas al-akhlaq al-karimah akhlak yang mulia dan kemuliaan akhlak sudah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seorang muslim Terlebih apabila dia bahagian di antara ad-du'atu ila Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dai yang mengajak umat kepada kebenaran menuju jalan Allah Subhanahu wa taala as mustaqim maka tentu seorang dai akan selalu menjadi contoh bagi mereka yang mengikutinya, bagi mereka yang mendengarkan nasihatnya. Sehingga seorang dai sudah merupakan keharusan untuk memiliki al-khuluqul karim. Akhlak yang mulia yang tentunya kemuliaan akhlak itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab Allah Subhanahu wa taala demikian pula rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada setiap muslim untuk senantiasa berakhlak dengan al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Dan dengan kemuliaan akhlak seseorang, maka dia akan meraih kemuliaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Seorang penyair mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa idza dhahabat akhlaquhum dhahabu Sesungguhnya umat itu yang tersisa dari mereka dari keutamaan adalah akhlak. Apabila akhlak itu telah hilang dari mereka, maka mereka pergi dan tidak memiliki nilai sedikit pun. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan akidah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah maka beliau tidak luput untuk menyebutkan pentingnya akhlak bagi seorang muslim pentingnya akhlak yang akan menyempurnakan agama yang terdapat pada diri seorang hamba رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلم حديث عن رواية كما oleh الإمام البخاري dari مسروق بن الأجرع رحمه الله تعالى يوم mengatakan كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال Suatu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian beliau memberitakan hadis kepada kami. Beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahishan wala mutafahisha. وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang fahish. Bukanlah seorang yang suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya. Pembicaraan kasar, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ucapan-ucapan jorok, asibab wasyatam celaan itu bukan tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapannya demikian pula dalam perbuatannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum li nisaihim bahwa kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya dan orang-orang yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik dalam bergaul dengan sesama keluarganya yang paling baik kepada istrinya tidak menjadi seorang yang kasar bukan menjadi seorang yang suka memukul keluarganya menjadi seorang yang kejam sadis namun dia adalah seorang yang senantiasa berbuat baik dan memberi solusi yang terbaik kepada keluarganya maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang paling sempurna keimanannya dari kaum mukminin dilihat dari akhlaknya adalah mereka yang paling baik akhlaknya demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Ala unabbi'ukum bisyirarikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang buruk di antara kalian? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Humut tsarfaruna al-mutasyaddiqun." Orang yang paling buruk di antara kalian adalah as-sarsarun. As-sarsarun. Kata para ulama, yang dimaksud dengan as-sarsarun adalah orang yang banyak berbicara. Yang menyebabkan pembicaranya itu keluar dari al-haq. Dari kata sarsarah. Sarsarah maknanya kathratul kalam wa tarjiduhu. Orang yang banyak bicara dan terus dia mengulang pembicaraan tersebut yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Inilah orang yang sangat buruk. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak berbicara namun tidak dibangun di atas ilmu. Seakan-akan semua yang ada di kepalanya dikeluarkan tanpa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Al-mutasyaddiqun. Yang dimaksud al-mutasyaddiqun kata Ibnu Al-Athir rahimahullah taala dalam kitabnya Nihayah, humul mutawassi'una fil kalam min ghairi ihtiyatin wa ihtiraz. Mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara luas dalam pembahasannya, luas dalam pembicaraannya, tanpa ada sikap kehati-hatian. Tanpa memikirkan akibat yang akan dia rasakan. Mereka ini yang disebut oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ala unabbi'ukum bisyirarikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian. Orang-orang yang jahat di antara kalian. Maka hadis Nabi Alaihissalam ini peringatan bagi setiap muslim untuk menjaga lisan memelihara lisan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam dia mengucapkan kebaikan atau dia diam memilah-milah ucapannya berpikir sebelum dia berbicara. Jangan sampai kemudian dia mengucapkan sesuatu yang keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini termasuk di antara contoh akhlak yang buruk. Berbicara tanpa berhati-hati yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khiyarikum?" ahasinukum akhlaqa. Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang baik, orang-orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya tentang apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Beliau ditanya tentang apa yang terbanyak yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ajwafan, al-famu wal-faraj dua hal yang memiliki jauh yaitu al-fam mulut lisan mulut seseorang yang dengan ucapannya dapat menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka yang kedua adalah al-faraj kemaluan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah perbuatan yang mungkar, zina dan yang semisalnya. Perkara ini yang paling banyak di antara manusia yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau memegang lisannya. Beliau memegang lisan. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika melihat Abu Bakar memegang lisannya beliau mengatakan mah kuffa alaika hadha Mengapa engkau melakukan hal ini tinggalkan perbuatan itu Kata beliau hadza alladhi awradani al-mawarij Inilah yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan Inilah yang menyebabkan aku terjerumus dalam jurang kebinasaan dengan lisan Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan husnul khuluq. Kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak al-khuluqul karim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa amalan yang paling berat dalam timbangan yaumul qiyamah adalah akhlak seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Imam Ahmad dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afqalu syai'in fil mizan al khuluqul hasan sesuatu yang paling berat dalam timbangan yakni timbangan yaumul qiyamah timbangan di akhirat timbangan amalan adalah al khuluqul hasan akhlak yang mulia oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita bahas agar kemudian kita bisa berusaha mempelajari dan mengamalkan bagaimana menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya sebagaimana beliau perintahkan kepada Muadz bin Jabal رضي الله ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud demikian pula At-Tirmizi Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ya ini, hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, kepada Al-Khaliq. Hubungan kamu kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Dan hendaknya engkau senantiasa menghapus keburukan dengan amalan yang saleh, amalan kebaikan. Ketika engkau terjatuh dalam kekeliruan, segera hapus. Segera ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu adalah amalan yang akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tidak terlepas dari kekeliruan. Maka di saat ketika seseorang itu sedang lalai, sedang lupa yang menyebabkan dia terjatuh dalam kesalahan maka dia seorang yang awab yang sangat mudah untuk kembali kepada al-haq sangat mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kullu bani adam khata wa khairu khata'in at setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan namun sebaik orang-orang yang bersalah adalah ketika mereka senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Muadz bin Jabal tentang kaitannya dengan bermuamalah di antara sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dan bergaullah dengan manusia dengan al-khuluqul hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sekian dari hadis-hadis yang masih banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. al akhlakul karimah. Agar kemudian hamba tersebut menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Apa yang dimaksud al akhlak al akhlak yang merupakan jamak dari al-khuluq yaitu hakikatnya hakikat dari al-akhlaq al-khuluq suratul insan al-batiniyah وهي نفسه أوصافه bentuk seorang manusia secara batin yang kaitannya dengan jiwanya, demikian pula sifat-sifatnya. Ketika jiwa seorang itu baik, itu akan mengeluarkan sifat-sifat yang baik pula. Apa yang ada pada zahir seseorang menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya. Jadi inti dari al-akhlak itu adalah sajiyah, tabiatul insan. Kebiasaan manusia, sifat-sifat manusia, tabiat manusia. Apabila tabiatnya berjalan di atas kebaikan, maka itu disebut al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Namun ketika tabiatnya berjalan di atas keburukan, maka disebut al-khuluq ad damim akhlak yang tercela. Al-khuluqus sayyi, su'ul khuluq, buruknya akhlak ini yang dimaksud dengan al-akhlak, sifat-sifat seseorang, kebiasaan seseorang, tabiat seseorang, baik yang berkaitan dengan lisannya, demikian pula amalan dan perbuatannya. Yang itu semua adalah merupakan tanda yang menunjukkan apa yang terdapat di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Sebab kalbu inilah yang akan memerintah yang memerintah lisan, yang memerintah jasad dan tubuh seseorang ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasad kullu. wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Ala wa al-qalb." Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada ada segumpal daging kecil, mudghah. Yang apabila daging kecil itu baik akan menyebabkan baiknya seluruh tubuh seseorang. Namun apabila daging kecil tersebut buruk akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh. Dan itu adalah qalbu ala wahyal qalbu. Maka qalbu ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang ada di dalam diri kita dialah yang akan mengatur akhlak ini sifat-sifat seorang manusia menjadi baik atau menjadi buruk kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dari mana kita menjadikan atau mengambil hal-hal yang bisa disebut sebagai al-akhlaq al-karimah. Dari mana kita bisa memperolehnya? Sebab permasalahan akhlak ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah setiap agama punya cara-cara tersendiri dalam berakhlak. Ada sebagian keyakinan menyangka bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah ketika seorang tidak menikah misalnya. Itu dianggap memiliki akhlak yang mulia. Ada lagi sebagian menyangka bahwa dengan akhlak yang baik yaitu dengan cara cara tertentu melakukan ritual-ritual tertentu kepala harus dibotak pakaian harus harus punya ciri tertentu seperti biksu atau yang semisalnya. Sebagian lagi mengambil akhlak dari apa yang mereka fahami dari kebiasaan-kebiasaan sebagian ahlul bid'ah, ahlul hawa. Dianggap bahwa akhlak itu hanya berkaitan dengan masalah senyuman ketika bertemu, berusaha untuk akrab ketika bergaul. Lalu sebatas itu saja. Lalu menganggap bahwa seorang ketika mengangkat senjata, ketika seorang itu marah, ketika seorang itu kasar dalam kondisi-kondisi tertentu dianggap tidak berakhlak. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bagi seorang mukmin, seorang muslim yang yakin bahawa Al-Quranul Karim adalah pedomannya bahawa sunnah Rasul sallallahu alaihi Wasallam sallam sebagai uswatun hasanah maka dia meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan dalam mempelajari akhlak kembali kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengapa kita kembali kepada Rasulullah melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah Azza wa Jall yang telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepada hamba-hambanya akan pentingnya mereka dan kewajiban bagi mereka untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai uswatun hasanah Allah Azza wa jalla berfirman ketika memuji Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kemuliaan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Memiliki akhlak yang sangat tinggi, Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran Sungguh untuk kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah merupakan uswatun hasanah contoh tauladan yang terbaik bagi seorang yang mengharapkan bertemu Allah dan menghadapi al-yawmul akhir dan sedang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita Beliau adalah uswatun hasanah bagi seluruh kaum mukminin. Maka sepatutnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai pribadi yang harus kita contoh. Kita ikuti bimbingan beliau, arahan beliau, akhlak beliau. Bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau dalam beramal, bagaimana beliau dalam bergaul, Sebagian bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak Rasulullah alaihi wasallam. Maka mereka menjawab kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam memperlihatkan kepada umatnya dengan ucapan beliau, dengan amalan beliau. Yang ini merupakan penjabaran dan penerapan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentu membahas tentang akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam butuh pembahasan yang sangat luas Karena itu menyangkut tentang tutur kata beliau, menyangkut tentang kepribadian beliau, kemudian muamalah beliau dengan keluarganya, muamalah beliau dengan tetangganya dan seterusnya. Namun, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam pembahasan kita kali ini yang terpenting adalah bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu di dalam berdakwah di dalam menyampaikan al-haq. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah sangat penting sekali. Terkhusus kita atau sebagian dari kita tentu akan berhadapan dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa pembahasan ini khusus dikhususkan untuk seorang dai yang mengajar akan tetapi secara umum, siapa saja bisa berdakwah. Masing-masing dengan kemampuannya. Masing-masing dengan kemampuannya. Seorang bisa berdakwah dengan akhlak. Dengan kemuliaan akhlak seseorang. Sehingga orang memujinya. Masya Allah si fulan. Ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Kepada keluarganya dia berbakti, kepada orang tuanya, kepada tetangganya dia berbuat baik sehingga menyebabkan munculnya rasa senang di hati masyarakatnya sehingga kemudian mereka ketika melihat apa sih yang menjadi penyebabnya yang mereka ketahui pulang ini dulu seorang preman bukankah dia dulu adalah seorang yang kerjanya suka berkelahi atau yang semisalnya lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala beri hidayah terjadi perubahan yang drastis. Akhlak yang buruk berubah menjadi akhlak yang mulia. Maka ketika mereka melihat mereka berusaha untuk mencari tahu. Dan ini bagian dari bentuk dakwah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berapa banyak dari mereka orang-orang kafir yang kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula pada saat mereka dijadikan sebagai tawanan sebagai tawanan kaum muslimin, orang-orang kafir. Mereka diberi makan dengan cara yang baik oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Sehingga mereka menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum mukminin wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka adalah orang-orang senantiasa memberi makan. Padahal mereka senang dengan makanan itu. Mereka berikan makanan tersebut kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada asiran, kepada tawanan yang namanya tawanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang kafir. Ketika mereka ditawan, maka mereka diberi makanan yang baik. Bukan makanan basi yang diberi kepada mereka. Sebagaimana mereka tidak disiksa. Tidak sebagaimana ketika musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala menahan kaum muslimin. Kaum muslimin jadikan sebagai tahanan oleh musuh-musuh, oleh orang-orang kafir, oleh azabillah, tersiksa luar biasa. Dengan berbagai macam jenis siksaan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi hidayah kepada mereka-mereka yang sebelumnya menjadi tahanan masuk ke dalam Islam. Lalu mereka sangat cinta dengan Islam. Dan kemudian turut membela Islam, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah Penting untuk kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di antara ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beliau senantiasa memulai dari orang-orang terdekatnya dari kerabat-kerabatnya. Beliau mendakwahi mereka tentu sesuai dengan kemampuan dan orang-orang yang ada di dekatnya, tetangganya dan seterusnya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Wa anzir aqrabin dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat dari keluargamu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka beliau berdiri memanggil memanggil para kerabat-kerabatnya orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a." Ya bani Abd Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a. Wahai bangsa Quraisy, selamatkan diri diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Banu Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Ya Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah binta Rasulillah, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a wahai Abbas bin Abdul Muttalib aku tidak mampu memberi manfaat padamu sedikit pun padahal Abbas adalah pamannya wahai Sofia bibi Rasulullah aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun wahai Fatimah anak Rasulullah dalam hal harta silahkan engkau meminta kepadaku harta yang kau inginkan yang engkau kehendaki akan tetapi dalam urusan akhirah aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan mereka mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah mengajak mereka untuk kembali kepada al-haq di saat mereka terjatuh dalam syirikan, di saat mereka terjatuh dalam kekufuran, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan al-haq kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kalian jaga. Selamatkan diri kalian dari kesesatan, dari penyimpangan. Dan selamatkan keluarga kalian. Keluarga kita. Kita berusaha menyelamatkan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan makna "Ku anfusakum wa ahlikum nara pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, Alimuhum wa adibuhum." Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adat, akhlak. Jangan sampai kemudian seorang jauh keluar meninggalkan keluarganya, berdakwah ke sana kemari, lalu kemudian dia tidak memperhatikan keluarganya. keluarga adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan. Maka kewajiban masing-masing dari kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Didik keluarga, ajar ajarkan kepada mereka Alkitab was sunnah. Kepada istri kita sempatkan waktu. Kepada anak-anak kita kita yang lebih berhak untuk mendidik mereka. Anak-anak itu sangat butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka ajarkan kepada mereka dengan lisan, demikian pula dengan akhlak yang mulia. Karena anak itu akan selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan terbawa dengan kebiasaan orang tua. Apa yang dia saksikan di rumah, apa yang dia lihat di dalam rumah. Itu menjadi tontonan bagi anak-anak. Mereka akan mengikutinya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Orang tua bentrok, cekcok di depan anak-anaknya. Anak-anak itu melihat. Oleh karena itu, ketika ada pertikaian antara suami istri, jangan sampai terlihat pada anak-anak. Sembunyi, tutup kamar, kemudian bicarakan dengan cara yang baik, mencari solusi yang terbaik. Ini bagian dakwah untuk keluarga, Perlihatkan pada mereka al-khuluqul karim. Akhlak yang mulia. Didik mereka dengan kitabullah, didik mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanggung jawab yang besar bagi orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Kenapa terjadi perubahan dari fitrahnya? Dari yang baik menjadi buruk, dari tauhid menjadi syirik. Orang tua, orang tualah yang menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kewajiban kita semua. Didik anak-anak itu kepada kebaikan Apabila orang tua tidak mampu mendidik sendiri, maka arahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Masukkan ke pondok pesantren yang mengajarkan kebaikan, yang menyebabkan mereka mampu memahami agamanya, yang menyebabkan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat kepada dunia. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairukum khairukum li nisa'i wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku." Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk menyampaikan al-haq di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kerabatnya. Ada yang menerima alhamdulillah, namun tidak sedikit pula dari mereka yang yang membangkang termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Lahab. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengumpulkan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk kembali kepada kebenaran. Maka Abu Lahab ini yang mencela Rasulullah SAW. Tabbalak alihada jama'atana. Celaka kamu. Apakah karena hal ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Ma gana'anhu maluhu wa makasih. Dihinakan Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat Dia bersama dengan istrinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dakwahi keluarga. Sampaikan al-haq kepada mereka. Tentu dengan cara-cara yang syar'i. Dengan lisan jika memungkinkan atau dengan akhlak atau dengan cara yang lain yang memungkinkan untuk kita melakukannya. Sekarang ini Masya Allah, wasailud da'wah banyak. Sarana-sarana untuk berdakwah itu banyak. Dengan tulisan, baik kitab atau majalah. Demikian pula dengan dengan kaset-kaset, CD yang bermanfaat sampaikan kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah beliau syamilah kamilah mencakup seluruh manusia beliau mendakwahi orang-orang kafir dengan akhlak yang mulia demikian pula dengan ilmu dengan lisan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri dakwah beliau al-aham al-bad'u bil ahammi fal aham memulai dengan yang terpenting kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya ini di antara ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan skala prioritas mana yang mesti disampaikan terlebih dahulu mana yang lebih utama untuk disampaikan kepada kepada masyarakat ketika kita berdakwah Kadang-kadang kita mengetahui orang ini melakukan kemungkaran. Kita tahu bahwa dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kemaksiatan. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Yang dia juga melanggarnya, yang perlu kita sampaikan kepadanya. Maka seseorang harus melihat mana yang lebih utama yang harus dia sampaikan kepada orang ini. Misalnya dia jahil tentang perkara tauhid. Kebiasaan dia suka datang ke kuburan berdoa kepada orang mati. Bertawassul kepada orang-orang yang telah mati yang dianggap saleh. Berarti dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sementara dia juga melakukan kemaksiatan yang lainnya. Dia melakukan kemaksiatan yang lainnya. Dia tidak menutup aurat. Dia suka berbuat zalim kepada yang lain. Maka kita melihat mana skala prioritas yang harus kita sampaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala beliau menyampaikan nasihat ini dalam hadis Ibn Abbas Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, negeri ahlul kitab ketika itu. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Muad, inna ta'ti qauman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wahai Muad, engkau mendatangi kaum yang mereka dari kalangan ahlul kitab. Berarti kan orang-orang kafir. Maka hendaknya yang pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahada. Fa inhum qalu dzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa lailatin Apabila mereka telah mengucapkan itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan kepada mereka lima kali salat. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, memerintahkan Muaz untuk menyampaikan masalah zakat. Jadi ada skala prioritas. Mengucapkan dua kalimat syahadah, Apabila telah mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian melangkah ke amalan yang berikutnya sampaikan pada mereka kewajiban sholat lima waktu. Karena ketika seorang mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak membenarkan tauhidnya, maka tidak akan bermanfaat. Apa yang diamalkan dari sholat, apa yang diamalkan dari puasa, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya tidak akan bermanfaat tanpa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita perhatikan. Pada saat kita melihat orang tua kita terjatuh dalam kesyirikan misalnya. Maka kita berusaha gimana cara menyelamatkan orang tua ini. Fahamkan kepadanya. Kita mampu secara lisan, sampaikan secara lisan. Tentu dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang bijak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sendiri yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menasihati nasihat-nasihat yang yang sangat bijak sekali. Ungkapan-ungkapan yang begitu hormat kepada ayahnya sebagai orang tuanya dalam kehidupan dunia. Kalimat ya abati, ya abati, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Meskipun kemudian ayahnya tidak menerima dakwah Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi ini menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya bagaimana dakwahnya Nabiullah Ibrahim dalam menghadapi orang tuanya, dalam menghadapi kaumnya. Ketika beliau menghadapi kaumnya, maka di sana ungkapan-ungkapan yang begitu jelas dan tegas dalam menyikapi penyimpangan, menyikapi kesyirikan, kekufuran yang ada di tengah-tengah kaumnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan itu sebagai contoh dan suri tauladan yang patut untuk kita tiru kaum mukminin. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal walladzina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah, pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin. Itu adalah contoh yang terbaik untuk kalian. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam pertama kali yang beliau ucapkan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Kemudian yang kedua, dan dari apa yang kalian sembah. Beliau tidak mengatakan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan dari kalian. Tapi kalian dulu. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyatakan kami berlepas diri dari kalian, kalau berlepas diri dari orang-orang yang telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut, itu pada akhirnya sudah merupakan sikap berlepas diri dari seluruhnya, dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Kemudian ditegaskan lagi. Dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap barak. Berlepas diri dari kesyirikan, dari penyimbangan. Muqata'ah. Jadi memutuskan hubungan antara mukmin dengan orang-orang kafir kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian. Dan itu sifatnya selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi Hingga kalian beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini sikap ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam dalam berdakwah. Sampaikan kepada umat ini tauhid. Ajarkan kepada mereka tauhidullah subhanahu wa taala. Mana syirik, mana tauhid? sampaikan pula kepada mereka aqaid sahihah keyakinan-keyakinan yang sahih yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salat yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin ini hal-hal yang harus diprioritaskan dalam berdakwah oleh karena itu tidak bosan-bosannya para ulama mengulang-ulangi permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Dari dulu sampai sekarang masih saja para ulama kalau membuka daurah di Arab Saudi itu yang dibuka pelajaran al-usulul salasa, Tiga prinsip utama dalam bertauhid. Masih saja mereka mengajarkan al-usulus sita, enam prinsip utama yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Masih saja mereka membahas kasyfus syubuhat. Membongkar syubuhat-syubuhat ahli syirik. Masih saja mereka membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Masih mereka membahas tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Usul as-sunnah karya Imam Ahmad. Usul sunnah karya Ibn Abi Zamanin. Syarh sunnah karya Al-Barbahari dan yang lainnya dari kitab-kitab yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip Islam. Ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Apalagi pada zaman-zaman kita sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah krisis dalam urusan tauhid dan dalam urusan akidah. Benar-benar mereka kekurangan penting untuk menyampaikan kepada mereka aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Berapa banyak dari mereka yang menyangka mereka di atas keislamannya. Ketika ada permasalahan datangnya ke kuburan. Yang seharusnya mereka cukup tinggal di rumah saja. Mengerjakan sholat. lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat atau di luar solat, mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengarkan ucapan-ucapan hambanya Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah aku itu dekat dari mereka Aku mengabulkan doa orang-orang berdoa kepada aku. Kan cukup berdoa. Tapi ini disebabkan karena kejahilannya ketika ada permasalahan, ada problem dikeluarkan dari kerjaan misalnya, takut miskin. Akhirnya menyiapkan perbekalan. Mau kemana? Oh, mau ke Surabaya. Ngapain di Surabaya? Mau mengunjungi kuburan Sunan Ampel. Karena di Makassar ini nggak ada Sunan. Jadi maunya ke Sunan Ampel. Jauh-jauh. Itu kan harus pakai pesawat. Harga tiket lagi mahal. Pulang balik. Perbekalan. Semakin bangkrut dia. Ya. Loh kenapa kok kamu datang ke sana? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa? Oh iya, saya diajari oleh habib saya Katanya Rasul mengatakan idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Apabila kalian lemah untuk menyelesaikan satu problem, maka datangilah ashabul kubur, pemilik-pemilik kuburan. Minta bertawassul. Yang tidak bisa mendatangi sunan ada yang lokal. Datang ke Goa Kokbam sana. Tak tahu kalau di Sinjai ini ada nggak? Subhanallah. Datang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya sendiri pernah menyaksikan di daerah Goa itu. Sebelum datang ke kuburan, saya nggak tahu sekarang, mungkin lebih bagus lagi sekarang penataannya. Itu banyak kambing-kambing yang siap untuk disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ke sana. Digiring, beli, kemudian sampai ke dekat kuburannya disembeli sambil di dalam itu tawaf. Tawaf ada eh, cara-cara e, tertentu yang sudah diajarkan oleh sadana para pelayan-pelayan yang ada di kuburan itu. Kemudian setelah itu berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang datang ke sana itu masya Allah pakai peci, pakai jilbab. Dan nampaknya biasanya yang sudah haji. Sebagian kebiasaan ibu-ibu yang bugis itu. Kalau sudah haji, jilbab ini untuk menutup rambut saja. Lehernya kelihatan. Tak tahu apa namanya itu. Ya. Malah tidak menutup aurat. Menunjukkan bahwa yang datang itu muslim, muslimah. Artinya menyangka dirinya bahwa dia adalah seorang muslim dan muslim. Orang-orang yang seperti ini, masyarakat mungkin jahil, mungkin tidak mengerti. Perlu ada yang menyampaikan Apalagi biasanya di antara mereka itu memang kiblatnya kepada orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Dari kalangan ahli tasawuf, dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai habaib yang mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan kuburan ya. berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan yang seperti ini ma'asyiral ikhwah mungkin banyak dari kita yang belum menjamah mereka yang belum sampai kepada mereka dakwahnya penting untuk kita perhatikan demikian pula permasalahan aqidah ahli sunnah wal jamaah sampaikan kepada umat ini mana yang hak mana yang batil apa sikap ahlus sunnati wal jamaah dalam menyikapi Al-Quranul Karim misalnya apa kewajiban kita dalam memuliakan sekarang di tengah tengah keluarga kita lalu kemudian kita membiarkan malah kita ikut nimbrung dalam kemungkaran itu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah ini seorang wanita yang senantiasa membawa berkah di tengah-tengah keluarganya. Ya Aisyah. Sehingga sangat wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala karena Aisyah ini pembawa berkah Seringkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya apabila Rasulullah bersama Aisyah. Makanya kalau dalam perjalanan safar biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar dan ingin membawa salah seorang dari istrinya itu kan diundi. Ya. Istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berapa? Hah? Sampai sembilan diundi sebagai faedah saja bahwa untuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melebihi empat. Jangan sampai mendengarkan taklim ini, oh Rasulullah sampai sembilan ya. Saya pengen mengikuti Rasulullah. Tidak boleh melebihi empat. Tapi kelihatannya dua saja berat ya. Ah, kelihatannya belum belum ada ini. Mungkin ada tapi masih sembunyi-sembunyi. Nah, ma'asyiral rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melakukan perjalanan safar itu diundi. Siapa yang namanya keluar dialah yang akan melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam itu sangat berkeinginan supaya nama yang keluar dari undian itu adalah nama Aisyah. Inginnya beliau selalu bersama Aisyah radhiyallahu taala Karena hampir setiap perjalanan ada saja keberkahan yang kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu taala Salah satunya tentang turunnya ayat tayammum. Turunnya ayat yang mensyariatkan tayammum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu perjalanan safar. Ada yang mengatakan bahwa itu perjalanan tersebut kaitannya dengan uh, perang Al-Muraisi' Banul Mustaliq pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang mengatakan setelah kejadian itu. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama Aisyah dan bersama para sahabat. Kemudian sempat beristirahat. Pada saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Tiba-tiba kalung yang dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terputus. Akhirnya tertahan perjalanan itu untuk mencari kalung Aisyah. Untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Terputus perjalanan. Sampai kelelahan itu kan di di waktu-waktu sahur malam hari perjalanan itu sampai kelelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga termasuk sunnahnya. Ya. Jangan merasa kaku kepada keluarganya. Kadang-kadang seorang suami tidur di atas paha istrinya itu bagian dari sunnah. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang mengatakan, eh, tawa maki. Enak mau harapan. Hah? Jangan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, bercumbu apa dengan istri-istrinya. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat sibuk mencari di mana kalung Aisyah radhiyallahu anha. Tertahan perjalanan. Di sini juga faedah penting bagi kita bahwa ketika seorang mendapatkan harta, dia memiliki harta, jaga harta itu dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, ah itu kan hanya dunia saya eh, kita lanjut perjalanan. Tidak mengapa, tidak dicari itu kalung, dicari. Dan itu tidak menghilangkan sifat seorang hamba yang beribadah kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan dia cinta dunia, kok sampai tertahan perjalanan hanya untuk cari harta. Nanti diganti oleh Allah, nah, tetap dicari. Walhasil hilang. Sampai marah-marah sebagian para sahabat karena ketika itu mereka tidak punya air. Tidak ada air untuk berwudu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an itu sampai marah kepada anaknya. Ya. Kalau dengan bahasa kita ini gara-gara kamu ini Aisyah. Akhirnya tertahan perjalanan. Sampai marah eh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dia datang kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha lalu men menusuk ya bagian dari pinggangnya Aisyah radhiyallahu taala Aisyah merasa kesakitan, tapi nggak berani bergerak karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai akhirnya tiba waktu sholat subuh, tidak ada air. Sementara ketika itu belum lagi diturunkan ayat tentang tayamum. Akhirnya mereka mengerjakan sholat tanpa bersuci sama sekali. Tanpa wudhu karena memang tidak ada air Dan tidak ada tayamum. Karena mereka belum mengetahui syariat tayamum. Fasallu bighairi wudhu. Maka salat tanpa wudhu. Tanpa bersuci. Setelah mereka mengerjakan salat turun firman Allah Subhanahu wa taala. وإن كنتم على مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه turun ayat tentang tayamum akhirnya bergembira para sahabat kata Usaid bin Al-Hudair radhiyallahu anhu sambil memuji Aisyah radhiyallahu taala anha dan keluarganya ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin ini bukan berkah yang pertama yang kalian dapatkan wahai keluarga Abu Bakar. Turunnya ayat berkenan tentang Aisyah itu adalah keberkahan bagi Aisyah radhiyallahu taala Setelah turunnya ayat ini, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina al-Hudair untuk mencari kalung Aisyah. Maka ternyata kalung Aisyah itu ada di di bawah ontanya Aisyah. Ditemukan akhirnya. Nah, Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Aisyah. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh dalam kesalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Apa kesalahan Aisyah? Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan madunya Sofia bintu Huyai salah seorang istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah hasbuk. Sofia kada wa kada. Cukup. Sofia itu begini dan begini. Katanya bahwa Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek. Dijatuhkan Sofia di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan riba. Padahal hanya itu saja permasalahannya. Apa sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kemudian Rasulullah Alaihissalam kemudian mengatakan, oh ya gitu ya, gitu ya sayang ya. Nah, bukan malah ditambahi bumbunya. Nah, ada sebagian kalau istrinya itu banyak ngomong, oh semakin ditambah sudah, garamnya berlebihan, cukanya berlebihan, sambelnya berlebihan. Istrinya sudah banyak ngomong, suka menceritai orang lain, suaminya malah nimbrung di situ, ikut-ikutan. Ya. Akhirnya semakin jadi pembahasannya. Seharusnya kan dinasihati, itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Kata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad kulti kalimatan, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau, lalu kemudian dicampur di air lautan itu, akan tercemar seluruh lautan. Bayangkan. Kalau seluruh minyak-minyak yang ada di dunia ini dibuang ke laut, itu belum tentu seluruh lautan itu tercemar. Iya kan? Karena luasnya lautan ini. Tapi seorang menggibah. Menggibah. Seseorang. Bahkan dengan kalimat ini saja. Nabi SAW mengatakan. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau. Itu dibuang ke lautan. Akan menyebabkan laut seluruh laut itu tercemar. Gimana dengan seorang yang mengucapkan kalimatnya. Tawilun arif panjang lebar dia menghibah seseorang. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi syahid di sini adalah ingkarul munkar. Mengingkari kemungkaran meskipun terjadi di tengah keluarga kita. Itu bagian dari tarbiyah. Bagian dari pendidikan. Kadang-kadang di antara kita saking sayangnya dia kepada anaknya maka dia tidak ingin anaknya dikatakan salah. Ya. Kalau misalnya anaknya itu disekolahkan misalnya, sekolahkan satu madrasah. Kalau anaknya sukses, nah ini karena kami sebagai orang tuanya. Tapi ketika anaknya itu gagal, mungkin dia nakal di sekolah. Oh ini disebabkan karena guru-gurunya. Jadi dia nggak mau disalahkan. guru-guru yang selalu jadi jadi sasaran. Jadi rahimakumullah. Padahal kesalahan itu mungkin saja terjadi pada anak. Nah, gimana caranya? Kemudian seorang mendidik anak. Di antara cara mendidik anak adalah ingkarul mungkar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang cucu beliau itu mengambil tur, mengambil kurma untuk dimakannya. Dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera melakukan inkarul mungkar. Beliau mengatakan kakhin kakh. Ala ta'lamu anna ala Muhammadin la ta'kulu sadaqah. Buah, buah, buah. Buah. Jangan kamu makannya. Apa kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan makan dari sedekah. Mengingkari kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji' Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukul mereka. Ini bagian dari ingkarul mungkar. Pukul mereka ketika berusia sepuluh tahun. Masih juga enggan untuk salat dan pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Maka nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keluarga. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dakwah kita kepada manusia, kepada masyarakat. Bahkan terkadang kita hidup bersama dengan orang-orang yang kafir. Hidup bersama dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Yahud. Beliau bertetangga dengan Yahudi. Jadi antum bisa membayangkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu membuat pemukiman sendiri. Jangan dibayangkan seperti kita berusaha mencari tanah tapling ya untuk menjaga anak-anak kita. Hidup bersama dengan yang lain. Orang-orang Yahudi banyak tinggal di Madinah. Akan tetapi dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit dari mereka yang kemudian masuk ke dalam Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu termasuk seorang yang awal-awal masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau masuk ke dalam Islam, ah, di antara Rasulullah dengan Abdullah bin Salam, itu sebelum Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam, ada percakapan. Ada pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu Abdullah bin Salam mengetahui bahwa ini benar-benar seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaumun buht, orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Ya. Mereka pasti akan berdusta kepadaku apabila mereka mengetahui aku ini masuk ke dalam Islam. Sampai kemudian ketika itu Abdullah bin Salam telah masuk ke dalam Islam belum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka lewat kumpulan orang-orang Yahudi lewat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam?" Bagaimana menurut kalian seorang yang bernama Abdullah bin Salam? Dia laki-laki seperti apa menurut kalian? Apa kata orang-orang Yahudi ini? Karena mereka belum mengetahui keislaman Abdullah bin Salam. Kata mereka, a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Dia adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah kami. Dia juga anak seorang yang ayahnya juga paling berilmu. Dia orang paling baik bagi kami dan juga dari anak yang orang tua yang paling baik di tengah-tengah kami. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam? Kata mereka, "A'adzahullah min dzalik." Semoga Allah melindunginya dari hal itu. A'adzahullah. Ya. Akhirnya Abdullah bin Salam keluar. Keluar dari persembunyiannya. Lalu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Mereka melihat itu yang tadinya memberi pujian langsung berubah. Kata mereka, huwa syarruna wabnu syarrina. Dia adalah orang yang paling buruk di tengah-tengah kami dan dari orang tua yang paling buruk di tengah-tengah kami. La haula wa quwata Hawa nafsu. Hawa. Karena memang orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memang seorang rasul Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi hawa nafsu, kesombongan, hasad yang menyebabkan mereka enggan masuk ke dalam Islam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hidup bertetangga dengan sebagian orang-orang Yahudi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di hadapan mereka dengan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau mengatakan kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi ini biasa datang ke rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini sering bermain-main di rumah Rasulullah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan pada anak Yahudi ini, pulang-pulang kamu kafir, kafir pulang. Kalau kamu masih di sini tak penggal lehermu. Ya ada salah. Dibiarkan. Ya. Akhirnya kan dia melihat akhlak Rasulullah, melihat sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika anak muda ini sakit, sakit. Di antara kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik padamu, balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Meskipun dengan ucapan, Jazakallahu khairah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam barang siapa yang membalas kebaikan seorang dengan mengucapkan jazakallahu khairan faqad ablagha fit Dia sudah cukup dalam dalam membalas membalas kebaikan seseorang kepadanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Tidak baik dan tidak cukup dengan ucapan terima kasih atau terima Hah? Atau thank you. Jazakallah khairan. Doa. Dan itu yang terbaik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kadang anak Yahudi ini melayani, suatu ketika sakit parah anak ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya. Oleh karena itu diperbolehkan menjenguk seorang yang kafir yang dalam keadaan sakit akan tetapi hendaknya ada tujuan maslahat. Tujuan kita mendatanginya ya semoga dia cinta kepada Islam, semoga saya Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Anak ini sakit maka dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat anak ini sakit keras, kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping anak ini ada ayahnya, Yahudi, kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak ini aslim masuk Islamlah kamu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kondisi sakit keras anak ini bingung dia melihat Rasulullah dia juga melihat kepada ayahnya Yahudi dia melihat Rasulullah yang mengajaknya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi dia juga melihat ayahnya. Gimana? Bingung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang tuanya. Apa kata orang tua Yahudi ini? Kata orang tua Yahudi ini kepada anaknya sendiri yang mendekati kematian. Dia mengatakan pada anaknya, "Ati Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan ayahnya yang Yahudi mengatakan kepada dirinya taati apa yang dikatakan oleh Abu Qasim maka dia pun masuk ke dalam Islam ucapkan dua kalimat syahadah subhanallah kemudian setelah itu meninggal anak ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah orang tersebut sambil mengatakan Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka Kenapa orang tua Yahudi ini mengatakan kepada anaknya Ati Abul Qasim? Kalau seandainya dia mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan kekejamannya, setiap yang namanya kafir harus ditumpahkan darahnya karena halal darahnya, tidak akan mungkin seorang ayah mengatakan kepada anaknya mendekati kematian dengan ucapan seperti ini melainkan dia pasti mengetahui akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang Yahudi ini mengetahui bahwa akhlak Rasulullah itu seperti Usama bin Laden atau seperti ISIS yang dikenal dengan kebegisannya bahkan kepada kaum muslimin tidak akan mungkin orang tua mengatakan pada anak dengan ucapan seperti ini. Dia mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwah bukan hanya dengan lisan akan tetapi juga dengan dengan hal, dengan akhlak kita. Perlihatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita akhlak yang mulia. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah pertemuan pertama kita dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua ba'da al wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kepada para peserta daurah seperti yang